abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 4 Januari 2021 bertepatan dengan 20 al Awal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan Ba'dal Fajr kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-12 dan sesi ke-12 ini kita masuk kepada bab Fadlu Siyam, keutamaan berpuasa. Dan kita masuk kepada keutamaan yang keberapa? kelima. Maka kita masuk kepada keutamaan as-sadisah, al-fadilah as Keutamaan yang keenam wifayatun minal ma'asi. Bahwa puasa itu menyebabkan seseorang terbentengi dari kemaksiatan. Maka sebelum itu kita persilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. bolu barakallahu fikum. Para ma'alif Hafidahullah Di kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah Fi Ahkami Siyami Ramadan Al-Fadilah As-Sadisah min Minal Ma'asi Dari keutamaan orang yang berpuasa Maka dia akan terjauh dari kemaksiatan. Wikoyah bermakna perlindungan, protection. Al-ma'asi jamak dari maksiat. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang jatuh kepada dosa. Maka dengan melaksanakan puasa yang syaratnya tentunya ikhlas untuk Allah, dia akan terjauh dari kemaksiatan. Maka bagaimana bisa di saat dia melaksanakan ikhlas, berpuasa, menahan lapar dan haus dan kaitus kepada istrinya yang dia rindui untuk Allah. Kemudian akan bergibah di siang hari yang lapar, bernamimah, kemudian mencuri, kemudian melaksanakan perkara-perkara mungkin yang lebih besar dari itu, minum khamr, padahal dia menjaga dari makan dan minum, atau berzina, padahal dia menjaga dari istrinya yang halal, maka di kantor tidak akan berselingkuh, meskipun ada dua pelapor sekretarisnya. Alhasil ini dari segi akal bahwa orang yang berpuasa dia akan terjauh dari kemaksiatan. Dengan catatan tadi, dia berpuasa meninggalkan syahwat, makan dan minum untuk Allah. Adapun jika niatnya bukan karena itu, maka dia akan tidak peduli dan akan berbuka dan tidak peduli dengan dosa yang ada padanya. Maka ini makna dari wiqayatun minal ma'asi. Maka dalilnya seperti di hadis Abi Hurairah. Hadis yang pertama dari bab ataupun dari keutamaan ini. Nomor 17 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala As-siyamu junnatun fala yarfa wa la yahal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni Sa'imun ini sa'imun marotin. Maknanya dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyam junnah." Bahwa puasa itu adalah bagaikan tameng. Seperti di zaman dahulu berperang menggunakan tameng untuk menahan dari tombak dan hunusan pedang dan hujaman tikaman dari pisau maka begitu pun puasa direkenkan di sini dengan junnah, dengan perisai. Maknanya dia bagaikan body protector dari kemaksiatan. Maka ini juga sesuai dengan ayat Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Baqarah. Kutiba alaikum usiyamah kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka diwajibkan bagi kalian berpuasa dan juga orang-orang yang sebelum kalian la'alla maka la'alla di sini telah kita masuki i'rabnya adalah harfu tarajji maknanya pengharapan dan di makna la'alla as-sababiyah yang mana disebabkan oleh sebab itu menjadi orang yang bertakwa. Dan definisi takwa seperti disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, ijtinab mana Allah anhu. Di antaranya adalah menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah dan juga mengikuti apa yang diperintahkan olehnya. Maka la'allakum tatakun diharapkan kalian menjadi orang yang bertakwa menjauhi larangan Allah. Maka bersambung dengan hadis ini bahwa puasa itu adalah junnah perisai bagi protektor dari apa? Dari dosa-dosa kemaksiatan. Maka kalau begitu orang yang berpuasa seperti ayat tadi la'allakum tatakun bersambung hadis ini dengan ayat tadi bahwa puasa itu bagi protektor dari kemaksiatan dan di ayat disebutkan la'allakum tattaqun. Yang bisa jadi dengan puasa itu menjadikan penyebab kamu orang menjadi orang yang bertakwa. Maka hadis ini hadis yang mutafakun alaih. Dan di hadis yang kedua masih sama maknanya wa anhu. Apa makna wa anhu? Dari dia domir kemana? Abu Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfa wa la yajhal fa in jahula alaihi ahadun fal yaqul inni mru'un sha'im maka di hadis yang kedua pun masih dari Abi Hurairah dan sanatnya sama dengan sanat yang di hadis Al Bukhari dan Muslim. Dan kita sebutkan di sini untuk mendapatkan faidah dari beberapa lafaz wajah pendalilan. Wajah pendalilannya adalah wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Ini wajah pendalilan wifayah minal ma'asi. Mencegah manusia dari perbuatan kemaksiatan. Disebutkan maka jika datang seseorang qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Inimruun shaim. Aku adalah orang yang sedang berpuasa. Maknanya, jika datang orang atau dia dengan temannya di saat berpuasa, yang temannya satu menyebutkan kebun binatang. Ya khinzir, ya himar, ya kalb. Maka tidak dibalas dengan kemaksiatan lagi. Tidak disebutkan dengan yang lebih besar. Wa anta ya binasaur. Kamu dinosaurus. Atau kamu T-Rex. Atau kamu Brontosaurus yang lebih besar. Ditanya. Atau kamu Megalodon. Alhasil. Tidak dibalas dengan ucapan yang buruk. Dan bahkan jika terjadi perkelahian, misalnya ditampar, maka katakan, aku orang yang berpuasa. Jangan balik menampar. Itu makna dari mencegah dari kemaksiatan. Kemudian di sini di dalam hadis disebutkan wa innimruun qatalahu. Jika seseorang qatalahu, apa maksudnya membunuhnya? Maka kalau orang sudah dibunuh, kalau Diartikan imru'un qatalahu jika seseorang membunuh dia, apakah dia bisa berkata aku sedang soim, sudah mati? Nah, maula. Terus bagaimana di sini? Jawabnya, idza qatala fulanun as-saima maka maknanya lafaz qatala di lugatil arabiyah fadyut laku ala makna la'an Maknanya banyak. Yang pertama, la anak la'ana. Qatala la anak Dan ini seperti di Al-Quran. Allah berfirman, Kutilal insanu ma'akfarah. Hai, inal insanu, au inal insanu al-kafir ma'akfarahu. Maka ini seperti ditafsirkan oleh Imam At-Tabari itu sendiri dari segi lugah. Kutilal insanu ma'akfarahu bimakna lu'inal insanu al-kafirah al-insanu al-kafir ma'akfarahu. Maka dilaknat. Kutila bimakna dilaknat. Wakadalika kama kala ta'ala kutilal khurrasun. Disebutkan oleh Al-Farra ayat lu'ina al-kadzabun alladzina qalu Muhammad syair wa Muhammad sahir maka kutilal kharrasun maknanya dilaknat orang-orang pendusta mendustakan apa al-kharrasun haula mendustakan Nabi Muhammad dikatakan dia penyair padahal Nabi Muhammad tidak baca tulis dan mengatakan Nabi penyihir padahal Nabi Muhammad tidak mempunyai jin-jin rewangan dan sebagainya. Maka makna khurrasun orang-orang yang mendustakan dan tidak mempunyai ilmu padanya. Maka ini disebutkan oleh ahli lugah seperti di tahdib al-lugah lil azhari dan begitu pun di dalam ayat yang lain Allah berfirman qatalahumullah anna yufakun di sini pun disebutkan oleh Imam At-Tabari di makna la'anahumullah anna yufakun. Dan bahkan disebutkan oleh Imam At-Tabari wa kullu syai'in fil Qur'an qatala makna la'ana. Dan bahkan telah datang di dalam Al-Qur'an pentafsiran dari permasalahan qatala bimakna la'ana seperti ucapan Allah Jalla wa Ala wa qalatil yahudu Uzairun ibnu Allah wa qalatil nasra al-masih ibn Allah dalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yuqakun ay la'anahumullah anna yuqakun maka hadis ini telah datang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa makna fatalahumullah ay la'anahumullah kata Ibnu Abbas. Dan sanatnya dari jalan Abu Saleh hadatsana Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas. Sanad ini munqati' Karena Ali wahwa Ibnu Abi Talha lam yasma tafsir min ibni Abbas. Disebutkan oleh Duhaim dan yang lainnya bahwa dia tidak mendengar tafsir dari Ibnu Abbas. Namun telah datang jalan yang lain dari Bisr Ibnu Ibnu Ammarah an Abi Rauf an Dhahab an Ibnu Abbas. Dan ini pun sangatnya dhaif karena Abu Zur'ah karena Abi Abi Zur'ah di sini dia imam Ar-Razi. Namun di sini ada rawi yang dhaif. Sehingga sanadnya juga dhaif. Namun bisa naik kepada derajat Al-Hasan. Karena Abu Rauf yang namanya Atiyah Ibn Harith di sini mutakala munfih Maka ini tafsir dari Ibnu Abbas Maka yang diinginkan di sini dari hadis man idza amru'un qatalahu falyaqul ini shaimun dohirnya adalah imalaan imma min kulli afatil lisan seperti orang yang menyebutkan kebun binatang kepadanya dan juga melaknatnya kalau orang-orang Indonesia alhamdulillah alaknah baik adapun orang Arab Kullu yom lakna. Allah yal anak. Allah yal an syaklak. Allah yal an abawaik. Allah yal an iblis wa fir'aun. Semua orang dilaknat. Adapun orang Indonesia jarang kita dengar Allah melaknatmu, bukan dari lisan mereka. Namun maknanya di sini lahu am, sawungkana alaknah al-la'nah wa Walakin seperti kita orang ajam jarang melaknat, lalu apa masuk kepada apa tulisan? mencela, mencerca, menggibahi, seperti itu maknanya. Adapun ucapan qatalahu au syatamahu ala wazan fa'ala yufa'ilu qatalahu wa kadzalika syatamahu ala wazan fa'ala maka qatala yuqatilu syatama yusatimu maka masdarnya mukotalatan dan musyamat musyatamatan. Maka makna kotala seperti di hadis kotalahu ausatamahu maka makna fa'ala yufa'ilu jika masuk kepadanya wazan fa'ala menjadi kotala yukotilu mukotalatan syatama yusatimu musyatamatan maka ini wazan khusus untuk kedua pelaku saling melaksanakan fiil tersebut. Maka di sini ucapan qatalahu ausata mahu maknanya dari kedua belah pihak. Ada orang yang berpuasa dicela oleh dia. Maka dia di sini pun mencelaknya. Ini makna dari qatalahu ausata mahu saling melaksanakan penghinaan. Lalu bagaimana di sini? Disebutkan syatamahu atau qatalahu. Padahal di sini dia mengatakan imun Maka yang pertama al-mufa'alah di dalam wazan di sini yang diinginkan adalah iradatu ashatim atau iradatu al-qatil. Dia menginginkan untuk dibalas. Orang yang tidak berkuasa ataupun orang yang memulai ini menginginkan musatamatan dan mukotalatan. Maknanya dia memulai dengan keburukan dan ingin dibalas. Agar lebih parah lagi keadaannya saling mencelak. Ini ihtimal di dalam hadis ini. Maka di hadis ini disebutkan fa'in ja'a imru'un qatalahu au syatamahu maknanya dia menginginkan untuk berjidal dan menginginkan untuk saling mengejek namun dijawab ini saimun. Ataupun jawaban yang kedua Bagaimana mufa'alatan di sini? Wa in qatalahu au satamahu dan dia berkata ana shaim. Katanya di kaidah asraf memberikan makna dua-duanya saling mengerjakan, tapi bagaimana di sini disebutkan ana shaim? Maka yahmilu takunu li fi'lil wahid. Seperti alaja, safara, jahada, ala wazan fa'ala. Namun di sini yang diinginkan apa? Sendiri. Tidak bermakna saling. Sekarang contohnya Safar Muhammadun Batam. Ila Batam misalnya. Safar Muhammadun ila Batam. Maka di sini apa maknanya? Apakah saling sapa Tidak. Dia fi'lun wahid. Namun ala wazan fa'ala. Begitupun misalnya alaja alaja adukturu sa'idan dokter mengobati sa'id apakah saling mengobati orang yang sakit mengobati dokter dokter mengobati orang yang sakit tidak maka kesimpulannya tidak semua wazan fa'ala yufa'ilu masdarnya mufa'alatan memberikan makna saling namun ada kalimat-kalimat yang saling jika memang dia membutuhkan teman untuk itu seperti qatala yuqatilu. Saling bertengkar, saling bisa jadi berbunuhan, saling memukul. Wa syatama yusyatimu musyatamatan, saling mencerca, saling membodohkan satu yang lainnya. Ini asal dari wazan fa'ala yufa'ilu. Namun bisa jadi wazan fa'ala seperti safara dan juga alaja dan juga jahada. Jahada yujahidu. Maka di sini fi'il yang satu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, jahidul kufar. Bukan maknanya kamu berjihad dan orang kafir pun berjihad atas kamu. Tidak. Makna jahada sendiri. Alhasil inilah dari jawaban yang iskal di dalam hadis. Maka oleh sebab itu disebutkan di hadis di hadis Abi Hurairah tidak kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfat wala yajhal fa in jahula alaihi ahadun maka kalimat jahula di sini dimasukkan kepada penulis di dalam matan syahidnya agar keluar dari lafad qatala yuqatilu dan syatama yusatimu karena jahula alaih al faula ay fi'lun wahid paham ya makna jahula apa maknanya indal arab idza jahala alaih au jahula alaih dia mengejek dengan kalimat yang berhubungan dengan akal seperti sering disebut dasar bodoh dasar otak udang dasar otak lobster wah gede dikit mahal lagi maka di sini makna jahula alaih maka kalimat jahula alaih di sini tidak memberikan makna dua saling berlawanan maka inilah faedah kenapa disebutkan hadis yang kedua dan hadis yang kedua dari Abi Hurairah sanadnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari jalan al aqmas an Abi Saleh an Abi Hurairah. Berarti sanadnya sahih apa tidak? Sahih karena al aqmas mudallis dan dia di sini meriwayatkan anak-anak dari Abi Saleh dan Abu Saleh huwa As-Saman Az-Zayyad siapa namanya? Zakwan yang mana dia termasuk dari guru Al-A'mas yang paling banyak periwayatannya. Seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di Al-Mizan, huwa yudallis wa rubama dalasa an dhaif wa la yudra bihi famata qala haddatsana fala kalam wa mata qala an tatarraqa ila ihtimali tadlis ila fi suyuh lahu aktar anhum ka Ibrahim siapa Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai wa Abi Wa'il siapa Syakik ibnu Salamah wa Abi Saleh man As-Samman wa huwa Daqwan As-Samman Az-Zayyad dan ini dia syahidnya. Fa inna riwayatahu an hadza asin mahmulatun ala tisal. Maka ihtimal dia itu bersambung. Maka inilah dari jalan yang kedua dari Abi Hurairah yang mana sanadnya sahih dan penulis sengaja memasukkan agar tidak terjadi iskal dari lafaz yang pertama. Yang mana lafaz yang pertama disebutkan wa inimruun qatalahu au syatamahu falyaqul ini saimun ini saimun terpikir qatalahu syatamahu ma'ruf saling memukul saling mengejek lalu bagaimana disebutkan di, di akhirnya ini saimun katanya saling mengejek tapi kok ini saimun seperti itu maka jawabnya ada riwayat yang setelahnya fa'in jahula alaihi. Ahadun falyakul inimruun sal inimruun saimun. Kalimat jahula maknanya membodohkan dia. Dasar otak lobster. Maka di sini dia dalam keadaan dihina dan dia tidak membalas. Berbeda dengan lahu au syatamahu. fahim tum? Baik, sekarang kita coba paham atau tidak? hendaknya Abu Qatadah muskilah di sini qatala fulanan Bermakna mada al-la'an al-asal bermakna al-la'an dan di dalam hadis ini mutlak baik la'an ataupun apa tulisan. permasalahan yang kedua qatalahu wa satamahu bagaimana di sini padahal yang satu mengatakan ini saimun lalu dimasukkan dengan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan Nah. ada. Hadal wazan yufid bihi baina tarfain. Al-fa'il wal maf'ul sawat. Lakin kayfi hadal hadis wafil akhir yudkar ana imun. Apa jawabnya? Al-jawab al-aslu fi wazan Fa'ala yufa'ilu menginginkan fa'il dan maf'ul saling mengamalkan. Seperti qatala yuqatilu saling berpukul-pukulan. Ataupun syatama yusyatimu saling mengejek. Satu dengan yang lainnya. Maknanya tadi kami sebutkan bisa jadi yang diinginkan oleh orang yang pertama agar dibalas ejekan. Tetapi disebutkan di hadis ini imun Lalu bagaimana jawabnya? Berarti tidak terpakai di sini. Kita jawab tadi. Pertama, apa diniatkan oleh orang yang mengejek memang agar mengejek lagi orang yang diejek itu. Karena dia misalnya tidak berpuasa. Berkata kepada yang berpuasa, dasar mangki misalnya. Maka dia diharapkan mengejek dengan yang lebih besar. Wa anta gorila. Tapi dia malah diam. Ini yang diinginkan di hadis. Maknanya orang yang mengejek menginginkan untuk dibalas. Atau jawaban yang kedua, wazan fa'ala yufa'ilu qadrubama makna fi'li wahid. Bisa jadi fi'ilnya satu orang. Dan itu ala wazan fa'ala yufa'il. Contohnya tadi apa? Safara yusafiru. Satu orang apa tidak? Tidak saling. Maknanya di sini tidak saling safar. Dan begitu pun jahada yujahidu. Tidak saling berjihad dan juga atau diartikan semangat. Dan begitu juga alaja alidu Tidak mananya dokter mengobati orang yang sakit. Tidak kebalikan, orang yang sakit pun mengobati dokter. Dari mana dia bisa mengobati dokter? Alhasil jawabnya seperti tadi. Bahwa wazan fa'ala yufa'ilu tidak semua bimakna saling melaksanakan. Dan contohnya di hadis ini. Karena di hadis ini ucapan Nabi dikatakan idza syatamahu au qatalahu. Maknanya saling, tetapi di ujung disebutkan faliyakul inni saimun. Aku orang yang berpuasa. Berarti dia tidak saling mengejek karena dia mengatakan aku orang yang berpuasa. Paham ya? Maka di riwayat yang kedua disebutkan fa in jahula alaihi. Adapun jahula alaihi mengatakan kamu bodoh, maka di sini tidak saling mengatakan kamu bodoh, tetapi dari satu pihak saja. Fahim tu maula? Alas, saimun yakni nom. Pada puasa terus tidur kalian. Berapa menit sekarang? Sudah 31 menit. Kita cukupkan atau tambah? Hmm? Cukup. Baik. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.